Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-66 di mana bait ini itu masih berada dalam pembahasan domir dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam bait yang ke-66 ini wa qattimil akhassa dan dahulukanlah yang lebih khusus ya maksudnya adalah yang lebih ma'rifah fittisali dalam keadaan ittisal ya nanti akan dijelaskan maksudnya adalah kedua domir tersebut adalah domir muttasil ya kedua domir yang mansub itu adalah domir mutasil. Wakat timan masyi'ta fin Dan dahulukanlah mana saja yang engkau kehendaki dalam keadaan infisol. Artinya salah satu dari domir tersebut adalah munfasil. Ya, kita nanti akan melihat penjelasan mengenai bait ini. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait yang ke-66 ini yaitu at-taqdimu wa ta'khiru inda jtima'i dhamiraini mansubaini mendahulukan dan mengakhirkan ketika ya, dua domir yang mansub itu bergabung. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini dan beliau mengatakan hadzal baitu fi hukmid dhamirainil mansubaini min haitsu taqdimi wat ta'khiri Bait ini yaitu bait yang ke-66 itu menjelaskan mengenai hukum dua domir yang mansub Ya, dari sisi takdim dan takhirnya. Artinya dari sisi ya dua domir tersebut itu mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Wal qa'idatu dan kaidahnya anna dhamirul mutakallimi a'rafu wa ashaddu tamyizan limusammahu min dhamiril mukhatabi. Ya, jadi kaidahnya bahwa domir mutakallim atau kata ganti orang pertama itu lebih ma lebih ma'rifah dan juga lebih kuat dalam membedakan ya objek yang diberi nama dengan domir tersebut. Ya lebih ma'rifah dari apa? Min domiril mukhotobi. Lebih ma'rifah daripada domir mukhotob. Ya, kata ganti orang kedua. Wa dhamirul mukhatabi a'rafu min dhamiril ghaibi. Dan kaidahnya juga bahwa domir mukhatab, kata ganti orang kedua, itu lebih ma'rifah daripada domir ghaib atau kata ganti orang ketiga. Wa ala hadha, ya dan ya berdasarkan hal ini, idza jtama'a dhamirani mansubani, ya maka ketika ada, du, ada dua domir mansub yang bergabung waktalafa firrutbati dan kedua domir mansub tersebut itu berbeda dari derajat atau tingkatan kemakrifahannya. Bi'an kana ahaduhuma akhassa minal akhari. Di mana salah satu dari dua, dua domir tersebut itu lebih khusus atau lebih ma'rifah daripada yang satunya. Falahuma halatani. Maka pada saat tersebut, yaitu atau bagi dua domir tersebut, itu ada dua keadaan. Al-ula, ya keadaan yang pertama, an yakuna muttasilaini. Yaitu ketika dua domir yang mansub tersebut, itu sama-sama domir muttasil. Maka bagaimana? Fayajibu, fayajibu taqdimul a'rafi ala ghairihi. Maka wajib mendahulukan yang lebih ma'rifah daripada domir yang satunya. Yataqulu, engkau katakan, Alkitabu a'taitukahu. Ya, kitab tersebut, ya, aku memberikan memberikannya, yaitu kitab tersebut, kepadamu. Maka perhatikan ya di sini kaf didahulukan daripada ha. Dan kaf itu lebih ma'rifah. Kemudian wa'a'taitanihi. Ya wa'a'taitanihi. Ya kitab tersebut engkau memberikan ya kitab tersebut memberikannya kepadaku. Bitaqdimil a'rafi ya ini dengan mendahulukan yang lebih ma'rifah wa huwal kafu fil awwali yaitu kaf pada contoh yang pertama yaitu a'taitu kahu ya itu kaf didahulukan wal ya'u fitsani dan mendahulukan ya pada contoh yang kedua yaitu a'taitanihi ala ghairil a'rafi fihima didahulukan daripada yang ya, yang kurang ma'rifah atau yang tingkat ma'rifahnya lebih rendah pada dua contoh tersebut. Ya, jadi yang kurang ma'rifah ya domir ghaib ha. Li'annal kafa lil mukhatabi. Karena domir kaf itu untuk mukhatab, untuk kata ganti orang kedua. Wal ya alil mutakallimi. Dan ya itu untuk mutakallim kata ganti orang pertama wal ha'a lil ghaibi dan dhamir ha itu untuk ghaib untuk kata ganti orang ketiga ya kemudian asy-syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan wala yajuzu taqdimu ghairil a'rafi dan tidak diperbolehkan mendahulukan yang tingkatan ma'rifahnya itu lebih rendah ya Wa ajazahu ba'duhum. Akan tetapi sebagian dari ulama nahwu itu memperbolehkan hal tersebut. Ya, apa dasarnya? Lima rawahu benul athiri. Ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Athir min qauli Uthman radhiyallahu anhu. Yang mengenai ucapan dari uthman radhiyallahu anhu. Apa perkataan beliau? Arahumunil batilu syaitonan. Arahumunil batilu syaitonan. Kebatilan itu membuatku ya di sisi mereka itu menjadi terlihat menjadi syaiton. Ya, atau kebatilan membuat aku terlihat menjadi syaiton di sisi mereka. Atau kita lihat catatan kaki. Wal ha'u maf'ulun awwalun. Ha yaitu arohumuni, ya ha itu adalah maf'ul yang pertama. Wal ya'u maf'ulun tsanin Dan ya yang ada pada ni itu adalah maf'ul yang kedua. Wa syaitonan maf'ulun tsalitsun Dan lafadz syaitonan adalah maf'ul yang ketiga. Wal batilu fa'ilun. Dan kata al-batilu adalah fa'il dari aro. Ya, ini ada pada an-nihayatu fi bil hadithi. Ya, pada al mujalladah thalitha pada jilid ketiga. Ya, safhata sab'in wa sab'ina wa mi'atin. Pada halaman 177. Ya. Kemudian apa maksud dari hadis ini? Aroda annal batila ja'alani indahum syaitonan. Ya, yang dimaksud oleh Uthman radhiyallahu anhu adalah bahwa kebatilan itu membuatku di sisi mereka menjadi syaiton. dama dhamirul ghaibi. Ya maka di sini Uthman radhiyallahu anhu mendahulukan dhamir ghaib yaitu hak ala domiril mutakallimi al-ya'u. Ya, jadi faqat faqat tama dhamirul ghaibi al-ha'u ala domiril mutakallimi al-ya'u. Maka Ibnu maaf ma maka Utsman radhiyallahu anhu itu mendahulukan domir ghaib pada arahumuni daripada domir mutakallim. Padahal kita mengetahui domir ghaib itu tingkat ma'rifahnya itu di bawah domir mutakalim, Ya, jadi ada ulama yang membolehkan, memperbolehkan hal ini berdasarkan ucapan dari Uthman radhiyallahu anhu ini. Ya, kemudian athaniyatu keadaan yang kedua bagi dua domir yang mansub an yakuna ahaduhuma munfasilan ya bahwa salah satu dari dua domir tersebut itu domir munfasil. Fayajuzu taqdimul a'rafi wa ghairil a'rafi. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan mendahulukan yang lebih ma'rifah dan diperbolehkan juga mendahulukan yang tingkat ma'rifahnya lebih rendah. Fatakulu maka engkau katakan, Alkitabu a'taituka iyyahu ya kitab tersebut ya aku memberikannya kepadamu wa a'taituhu iyyaka ya dan juga ya sama aku memberikan kitab tersebut kepadamu akan tetapi yang pertama kaf didahulukan daripada iyyahu ya dan kaf itu lebih ma'rifah sedangkan pada a'taituhu iyyaka ya ha didahulukan pada daripada iyyaka Padahal ha itu ya tingkat ma'rifahnya di bawah iyaka. Ya illa idza khifal lubsu. Ya, jadi hukum asalnya boleh mendahulukan yang ma'rifah atau yang kurang ma'rifah. Melainkan jika dikhawatirkan terjadi kesamaran atau kesalahpahaman. Kapan itu? Wadhalika idha kana kullun minal maf'ulaini yasluhu an yakuna fa'ilan fil makna. Yaitu ketika ya setiap dari dua maf'ul tersebut itu memungkinkan untuk menjadi fa'il ya pelaku dari sisi maknanya. Fayalzamu taqdimul a'rafi. Maka pada saat seperti itu ya diwajibkan atau diharuskan mendahulukan yang lebih ma'rifah. Nahwu contohnya Khalidan a'taituka iyyahu. Ya Khalid, ya saya memberikan dia kepadamu. Ya. Wala yajuzu taqdimul ghaibi. Dan pada saat seperti ini tidak diperbolehkan mendahulukan yang ghaib ya bi antakula dengan engkau mengatakan a'taituhu iyyaka ya tidak diperbolehkan mengatakan a'taituhu iyyaka khasyatal lubsi karena dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman ya mengapa li'adami ma'rifatil akhidhi wal ma'khudhi minhuma ya karena ya tidak adanya pengetahuan siapa yang mengambil dan siapa yang diambil di antara keduanya. Ya, di, ya masih samar di sini. Ya masih mungkin terjadinya kesalahpahaman. damul a'rafu. Maka yang lebih ma'rifah itu didahulukan. Jadi harus a'taituka iyyahu. Mengapa? liyakuna taqdimuhu dalilan ala annahul akhidhu. Ya. Itu un, supaya yang mendahulukan domir kaf tadi, ya domir kaf, itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang mengambil. Ya. Faka'annahul fa'ilu fil makna. Ya, maka seolah-olah dia adalah fa'il dari sisi maknanya. Wal aslu fil fa'ili an yataqaddama. Dan hukum asalnya yang namanya fa'il itu didahulukan. Maka harus membacanya a'taituka iyyahu. Qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa qattimil akhassa fit tisali ila akhirih. Dan dahulukanlah yang lebih khusus ya, dalam keadaan ittisal ya, sampai akhir. Ai qaddimil akhassa wa huwal a'rafu ala ghairihi fi halil ittisali yaitu dahulukan yang lebih khusus yaitu yang lebih ma'rifah daripada yang lainnya dalam keadaan ittisal wa Qaddiman ma syi'ta minhuma fi halilin fisali. Dan dahulukanlah ya mana saja yang engkau inginkan ya dari dua domir mansub tersebut dalam keadaan infisal. Artinya salah satunya adalah domir munfasil. Kemudian eh, Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan wa ittihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla maka ya atau dan dalam keadaan ittihadir rutbati ya kalau dua domir tersebut itu memiliki tingkatan yang sama dalam uh, eh, kemakrifahan ya, jadi derajatnya sama ilzam fasla ya maka tetapkanlah yang kedua, itu sebagai domir munfasil. Ya, وَقَدَ yubihul ghaibu fihi wasla. Ya. Adapun jika domir yang sama tingkatannya itu, itu adalah al-ghaibu. Ya, itu eh, dua domir tingkatannya sama, itu tapi dom domirnya adalah domir ghaib maka yubihu fihi wasla. Maka pada saat seperti itu ya diperbolehkan untuk menggunakan domir mutasil. Ya, nanti kita lebih mudah kalau lihat contohnya. Kemudian uh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul untuk subbab ini yaitu hukmu ijtima'i ini mutahat tagir rutbati ya min haitsul wasli wal fasli ya hukmu huk ijtima'i dhamiraini mutahattayir rutbati min haitsul wasli wal fasli itu hukum bergabungnya dua domir yang memiliki kesamaan dalam tingkat kema'rifahan dari sisi ya wasl dan faslnya dari sisi domir tersebut. Ya, disambung atau dipisah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan melanjutkan penjelasan untuk bait ini, idza jatama'a dhamiraini, ya jika ada dua domir yang bergabung, wattahada fil bati. Ya wattahada fil bati. Dan kedua domir tersebut itu ya sama tingkatan kemakrifahannya. Ka'an yakuna limutakallimaini. Ya, misalnya dua domir tersebut sama-sama domir mutakal lim. au mukhotobaini atau dua-dua domir tersebut ya dua-duanya adalah domir mukhotob au ghaibaini atau keduanya kedua domir tersebut adalah domir ghaib maka wajaba faslud domiri thani anil awwali. Maka pada saat kondisi seperti itu, ya wajib ya memfasel atau memisahkan domir yang kedua dari domir yang pertama. Atau mudahnya, domir yang kedua itu harus domir munfasil. Fatakulu fil mutakallimi, maka engkau katakan pada eh, domir mutakalim, ya, jadi eh, contoh untuk yang mutakalim, ya, fataku fil mutakalimi, taraktani li nafsi, fa'a'taitani iya Ya, ya taraktani li nafsi, iya ya engkau telah meninggalkan diriku kepadaku, ya maka engkau telah memberikan diriku kepadaku. Maka perhatikanlah kata a'taitani iyaya. Ya a'taitani iyaya. Itu ada dua maf'ul yaitu ni dan iyaya. Maka iyaya sebagai maf'ul yang kedua itu harus menggunakan atau digunakan domir munfasil di situ. Wafil mukhotobi dan juga pada mukhotob, kata ganti orang kedua, a'toituka iyaka. Ya, aku telah memberikan dirimu kepadamu. Maka ada dua maf'ul yaitu kaf dan iyaka. Karena sama derajatnya, maka yang terakhir, yang kedua, harus di Fasal artinya menggunakan domir munfasil. Wafil ghaibi dan contoh untuk yang ghaib kata ganti orang ketiga a'taituhu iyahu. Ya, saya telah memberikan dia kepadanya. Ya. Maka ini juga sama e, maf'ul pertama ha, maf'ul kedua iyahu. Maka maf'ul yang kedua itu harus menggunakan domir munfasil ya wala yajuzu ittisalu tsani ya dan tidak diperbolehkan ya menyambung domir yang kedua atau menggunakan domir kedua sebagai domir mutasil. Fala taqulu maka engkau tidak mengatakan a'taitani ni ya harus a'taitani iya ya Ya jangan a'toitani ni. Tidak boleh kalau dua-duanya domir mutasil. Wala dan juga engkau tidak mengatakan a'toitu kakak. Ya a'toitu kakak. Ya ada dua kaf yang menumpuk yang dua-duanya adalah maf'ulun bihi. Tidak boleh. Harus iya iyyaka. Demikian juga wala a'toituhuhu. Tidak boleh engkau mengatakan a'taituhu. Ya, karena kedua dari maf'ul tersebut itu sama-sama ghaib. Maka tidak boleh kita eh, menggunakan domir mutasil untuk keduanya. Ya, yang kedua harus domir munfasil. Illa yang melainkan in kana li ghaibaini Ya, kedua domir yang mansub tersebut itu sama-sama domir goib, kata ganti orang ketiga. Wakhtalafa lafzuhuma. Ya. Akan tetapi, walaupun sama-sama domir goib, itu lafatnya berbeda. Ya, lafat kedua domir tersebut berbeda. Apa maksud berbeda? Bi'an kana ahaduhuma lil mufrodi. Ya, misalnya, Domir yang pertama itu goib dan mufrad. Tunggal. Wathani lil musanna. Dan yang kedua itu untuk musanna. Fayajuzu wasluthani. Dalam keadaan seperti ini, ya fayajuzu wasluthani. Diperbolehkan menyambung domir yang kedua. Takulu, ya maka engkau katakan, Sa'ala zamili anil kolami wal kitabi. Ya, kawan kelasku bertanya mengenai pena dan kitab. Ya. Atau meminta ya atau bertanya atau meminta e, pena dan kitab. Fa'a'taitu fa'a'taituhumahu. Ya, fa'a'taituhumahu maka aku memberikan keduanya, yaitu pena dan kitab, kepadanya. Ya, maka boleh. Ini di sini, huma itu untuk musanna, dan hu itu untuk mufrad. Au iya iyahu. Ya, boleh juga di fasal, ya artinya yang kedua itu menggunakan domir munfasil juga boleh. Ya, di sini perkaranya lebih luas. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa fittihadir rutbati ila akhirihi. Ya, dan di dalam ya, ketika dua domir itu bersamaan atau memiliki tingkatan yang sama, ay ilzamil fasla bainat ini Ya, diwajibkan fasl ya, atau memisah di antara dua domir idat tahada firrutbati. Kalau kedua domir tersebut itu memiliki tingkatan yang sama dalam sisi kemakrifahannya. Wa qad yajuzul faslu fi domiril ghaibi. Ya, dan terkadang diperbolehkan ya fasl dan juga wasl dalam domir ghaib. Ya, jadi boleh fasal, boleh wasal. Bil qaidis sabiqi. Ya, dengan qaid atau syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika.